wasallam. Semoga perkumpulan ini nantinya membawa maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini membawa rahmat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya berkeliling di setiap sudut daripada muka bumi ini yaltamisuna majalis dzikir atau yaltamisuna ahla dzikir di mana mereka berkumpul di mana para malaikat mengelilingi bumi ini mencari orang-orang yang berkumpul untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha azza wa dan apabila para malaikat tersebut mendapati sekelompok orang yang sedang berzikir kepada Allah, sedang menyebut nama Allah, sedang bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanadau mereka saling panggil malaikat memanggil malaikat yang lain wahai malaikat halumu ila jahajatikum sinilah kalian ini lihat mereka orang-orang makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sedang memuliakan dirinya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika itu malaikat pun langsung berkata halumu ila hajatikum apa yang kau pinta daripada hajat-hajatmu, apa yang kau butuhkan daripada kehidupanmu. Qala fayahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Kemudian mereka para malaikat menutupi majelis tersebut dengan sayapnya yang begitu indah. Ridwan lahum menunjukkan keridhaannya kepada orang-orang yang berzikir yang insyaallah hajat mereka pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu daripada kemuliaan majelis yang di situ penuh dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Majelis ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena dalam majelis ini kita enggak kenal dunia. Di majelis ini kita enggak ngomong dunia. Di majelis ini hati kita pula jauh daripada dunia maka itu Allah subhanahu wa ta'ala pun ridho kepada orang yang berkumpul hanya untuk menyatukan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menambah mahabbah kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat yang lain Al-Imam Ahmad biisnadin hasan marfu' diriwayatkan bahwa sesungguhnya ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhah Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang berkumpul dalam suatu majelis, di mana mereka saling menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. La yuriduna bidzalika illa wajha, enggak lain mereka berkumpul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hajat duniawiyah, enggak ada kebutuhan duniawi. Mau mereka hanyalah meminta ridha Allah dengan menyebut nama Allah, memuliakan lisan mereka dengan membasahinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa nadahum munadi minas sama kecuali ketika mereka berkumpul ada seruan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan angkumu maghfuran lakum perkataan itu yang indah yang ditunggu oleh seseorang yang mereka saling berkumpul untuk berzikir adalah qumu maghfuran lakum bangkitlah kalian sedangkan dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang begitu besar ketika kita majelis berkumpul Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita adalah kemuliaan yang gak ada duanya daripada segenap kemuliaan yang ada di muka bumi ini ketika Allah telah membersihkan segala dosa kita akan tetapi bukan cuma itu bahkan yang lebih dari itu bukan sekedar Allah mengampuni dosa kita ini dosa banyak kita itu dosa segunung kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersih tapi bukan cuma itu lakot buddilat sayyiatukum hasanah segunung dosa yang tadi kita miliki dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi segunung kebaikan inilah bentuk daripada kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala inilah bentuk daripada kedermawanan zat jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmizi dengan sanad yang baik marfu, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jal la yuriduna bidhalik illa wajhah illa nadahum munadi minas sama idha marartum bi jannah fartahu qalu wa mariyadil jannah ya Rasulullah qala hilakul zikir riwayat sama yang mengatakan bahwa sesungguhnya kalau engkau lewat ke taman surga Allah yang ada di muka bumi ini maka hadirilah majelis tersebut kemudian para sahabat pun berkata ya Rasulullah apa itu taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini maka Rasul pun menjawab hilaku zikir sekumpulan orang yang lagi bareng-bareng berzikir kepada Allah gimana kita tahu kalau majelis itu saling berzikir Tiada lain karena mereka mengeluarkan suara. Maka itu para ulama mengatakan bahwa berzikir dengan suara yang lantang, berzikir bareng-bareng dengan satu suara adalah perbuatan yang baik, sunnah bukanlah sesuatu tambahan baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak? Rasul mengingatkan kalau engkau jalan kemudian ada orang yang sekumpulan orang lagi zikiran, hadiri, Dikit berzikirlah kau dengan mereka. Gimana kalau mereka zikirnya hanya dalam hati? Mana mungkin orang kumpul bareng-bareng zikir dalam hati? Kemudian kita bisa tahu kalau mereka berzikir, maka ini pula para ulama mengatakan sebagai dalil diperbolehkannya kita saling berkumpul bareng-bareng menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dalil di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Saya alam ahlul jama' man ahlul karam." akan tahu dalam suatu majelis ini siapa orang yang paling diberi kemuliaan oleh Allah faqila man ahlul karam siapa mereka yang diberi kemuliaan oleh Allah wahai Rasulullah qala ahlu majalis zikir fil masajid mereka lah orang-orang yang biasa majelis zikir yang biasa berkumpul zikiran di pada masjid fadhkurullah hatta yaqulu majnun maka perbanyaklah zikir sampai orang-orang tadi mengatakan bahwa engkau itu gila. Dalam riwayat yang lain mengatakan hatta yagulu annakum muraun au murai. Zikirlah sampai orang-orang mengatakan bahwa kau itu gila, ada lagi yang mengatakan sampai engkau itu dibilang orang ria. Bagaimana pula sekarang berzikir kalau dalam hati maka orang menganggap dia gila. Maka di sini ulama mengatakan berzikir tersebut dengan suara yang lantang dengan suara yang jelas atau disebut dengan zikrul jahri. Ini syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak benar adalah zikir jahri, tapi bukan diniatkan karena Allah, tapi untuk didengar orang, tetapi untuk dipuji oleh orang. Itulah perbuatan yang nggak benar. Tapi kalau apabila zikir jahri tidak ada riak, tidak ada ujub, tidak ada sombong, maka itu adalah perbuatan yang dibenarkan dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya bagi kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Riwayat yang lain mengatakan, "La an aq'ud ma'a qaumin yadhkurunallaha min salatil ghad hatta tatlu asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tik arba'a min waladi Ismail." Duduknya aku berkumpul dengan kaum yang saling berzikir itu lebih aku cintai walaupun hanya sebentar seperti waktu apa waktu duhur sampai waktu sampai tulu isyames itu ulah aku lebih cintai daripada aku membebaskan empat budak daripada anak Ismail atau aku duduk kumpul bareng orang yang berzikir dari salat asar sampai maghrib mulai asar sampai maghrib itu pula lebih aku cintai daripada aku membebaskan empat budak ini adalah keutamaan kita saling berkumpul untuk zikir Alhamdulillah di antara kita di masjid-masjid kita di majelis-majelis kita ada majelis rotibul Haddad, ada majelis tahlil, ada majelis zikir, ada majelis solawat, ada majelis yasinan, ada majelis wakiah dan yang lain-lain itu semua adalah majelis zikrillah, majelis di mana kita mengingat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hingga di majelis yang mulia ini pula baru saja kita telah sama-sama mentikir mengingat, menyebut, mengagungkan Allah serta pula bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Maka jangan sia-siakan di majelis yang mulia seperti ini doa mustajab, panggilan dari langit sudah mengatakan, halumu ila hajatikum yang punya hajat mau apa? Yang kepingin dapat futuh, ini tempat kita munajat, bertawajuh kepada Allah yang menginginkan untuk mendapatkan kesenangan hidup dunia maupun akhirat inilah paling tempat yang paling mulia untuk kita bertawajuh kepada Allah yang menginginkan daripada keinginan kenikmatan di dunia baik daripada ilmu yang manfaat ilmu yang barokah ini juga kesempatan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling afdolnya permintaan ketika kita ke majelis zikir adalah kita meminta husnul khotimah. Kita minta untuk diakhiri kehidupan kita itu dengan la ilaha illallah. Ketika kita menyebut nama Allah melalui zikir tauhid la ilaha illallah, kita berharap kalimat itu pula yang menutup lisan kita ketika kita meninggalkan dunia yang fana tersebut kesempatan yang mulia ketika kita berzikir. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang keluar dari majelis zikir ini dengan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak dosa yang telah kita lakukan begitu banyak kesalahan yang justru kita jalani dengan sengaja begitu banyak hal-hal kewajiban Allah yang kita tinggalkan maka di majelis yang sempurna seperti ini perbanyaklah kita meminta maaf perbanyaklah kita meminta ampunan perbanyaklah kita meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehusukan, dengan keagungan hati kita kepada Allah, kita mendapat bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala, "Kumu maghfuran lakum lakut budilat sayyatukum hasanah." Bangkitlah kalian dari majelis ini dalam keadaan dosa kalian telah dihapus, kesalahan kalian udah ditutupin, makanya jangan diulangin lagi. Soal dosa kalian banyak, jangan ditambahin lagi budilat sayyatukum hasanah keburukan kemarin bukan cuma sekedar dihapus tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diganti kebaikan menunjukkan kemuliaan kebesaran majelis zikir yang sekarang kita ada di tengah-tengahnya maka itu ulama mengatakan kalau orang tahu kenikmatan majelis zikir mereka datang bukan cuma sekedar hujan yang menghalangi mereka bukan sekedar hal-hal apapun yang menghalangi mereka tapi kalaupun mereka harus datang dalam keadaan merangkak pun mereka merangkak karena tahu kebesaran majelis zikir, majelis yang di situ berkumpul para orang-orang yang tidak menginginkan dunia ikhlas karena Allah, saling mengingat, menyebut, mengagungkan nama Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka itu kadang kita kalau untuk yang namanya majelis dunia, Masya Allah berangkat, payung pun disiapin, lain-lainnya ditinggal. Kalau untuk hal-hal fal urusan lihat yang namanya pameran, lihat yang namanya hal-hal yang nggak benar apapun dijalani untuk urusan dunia nggak kenal yang namanya hujan nggak kenal apapun tapi kalau udah majelis-majelis zikir kalau udah majelis-majelis ilmu subhanallah syaitan setan itu ribuan yang menghalanginya akhirnya kadang hal sedikit badan nggak enak dikit perut sakit dikit hujan dikit udah nggak kuat udah nggak namanya hadir majelis. Kenapa? Karena mereka nggak tahu migdar hadal majelis Mereka nggak tahu nilainya majelis ini di mata Allah dan Rasulnya. Kalau mereka tahu, mereka akan datang. Walaupun merangkak pun mereka akan datang. Karena mengetahui kebesaran daripada majelis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.